بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه سورة النصر مدنية وآياتها ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام أفواجا جماعة بعدما كان يدخل فيه واحد واحد Jama'atin afwajan jama'atin. Jama'atin ba'da ma yadkhulu fihi wahidun wahidun. Wa dhalika ba'da fathi Makkah ja'ahu al-Arab min aqtaril ardi ta'i'in. Fasabbih bihamdi rabbika ay mutalabbisan bihamdi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah yukthiru min kaulin subhanallah wa bihamdih أستغفر الله وأتوب إليه وعلم بها أنه قد اقترب أجله وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان وتوفي, وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة عشر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الله وعلى آله وصحبه وآله سورة النصر سورة النصر Ada yang mengatakan surat ini adalah surat At-Taudi' Surat perpisahan oh? Karena Nabi meninggal setelah Tidak lama setelah turunnya surat ini Madaniyah Thalatu ayat Wahia aksoru suaril Qur'an Paling pendeknya surat dalam Al-Quran Surat An-Nasr ini Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah ay idza tahaqqaqa nasrullah jika benar-benar terjadi bantuan Allah maf'ul bihnya mugaddar nabiyahu bantuan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adaih atas mutus atas musuh-musuh nabi. Jika datang bantuan Allah terhadap nabinya atas musuh-musuhnya. Wal fathu dan datang pula al fathu ay fathu Makkah dikuasanya kota Mekah. Karena dengan dibukanya kota Mekah itu berarti futuhul Islam, terbukanya agama Islam. Hmm? Sentral Islam sudah dikuasai. Waraaitan nas dan kamu menyaksikan manusia di saat itu. Yatkhuluna fi dinillah mereka masuk di dalam agama Allah itu Islam afwaja ay jamaat dengan kelompok-kelompok besar bergelombang masuk Islam bukan satu-satu tapi masuk Islamnya itu bergelombang dari penjuru segala penjuru Arab saat itu Ba'da makan setelah adanya masuk Islam mereka yadkhulu fi wahidun wahidun. Asalnya satu-satu. Itu pun setelah banyak teror, masalah. Wadhalika bad'a fathi Makkah, ba'da fathi Makkah itu terjadi setelah terbukanya kota Makkah, dikuasainya kota Makkah. Ja'al Arab, datang orang-orang Arab min aktor ard daripada penjuru bumi Toi'in dalam keadaan taat Sebetulnya bukan Arab saja Tapi manusia dari segala jagat Ketika datang mereka Masuk Islam dalam keadaan jamaat Dalam keadaan hmm, Kelompok-kelompok besar yang masuk Islam Fasabih bihamdi rabbik Maka bertasbihlah Wahai Muhammad Ainazih rabbak dengan memuji Tuhanmu mutalabbisan bihamdih melakukan pujian terhadap Tuhan wastaghfirhu dan memohon ampun kepada Allah innahu kana tawwaba sungai Allah ada maha menerima taubat Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan ada Rasulullah SAW ba'da nuzuli hadhi surah setelah turunnya ini surat yukthiru memperbanyak min gauli subhanallah bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Memperbanyak baca ini. Karena melaksanakan perintah Allah fasabbih subhanallah wa bihamdih wa bihamdih wa fasabbih bihamdi rabbik subhanallah bihamdih wastaghfirhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Wa alima biha dan mengetahui Rasulullah dengan ini surat annahu qad iktaraba ajaluh benar-benar telah dekat ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fathu Makkah adanya dikuasainya kota Makkah fi Ramadan ada di bulan Ramadan sanata tsamanin di tahun ke-8. Di tahun ke-8. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam dan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal ada di bulan Rabiul Awal sanata ashrin di tahun ke-10. Maksudnya di tahun ke-10 ini adalah pas 10 tahun. Hmm? Masuk ke 11. Jadi Nabi itu hijrah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bukan Muharram hijrahnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. 10 tahun setelah hijrah beliau. Kalau dihitung dari Muharram berarti Rabiul Awal itu dua bulan setelah bulan Muharram kan? masuk ke sebelas masuk ke sebelas berarti ini surat bisyarah ya kabar gembira kepada Rasulullah bahwa dakwah beliau di ketika sudah sempurna Enggak perlu dakwah satu persatu. Allah akan mengiring mereka datang kepada Nabi. Kalau asalnya Nabi datang kepada mereka untuk berdakwah, tapi ada di akhir umur beliau mereka datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Dan menjadi satu kebiasaan kalau sudah sempurna berarti selesai tugas. Untuk kemabian tidak ada selesai tugas dengan pensiun. Kalau udah selesai tugas ya berarti harus meninggalkan dunia ini. Hmm? Kalau udah selesai tugas berarti harus meninggalkan dunia. Gak ada pensiun, gak ada takzil, gak ada azal, gak ada digeser atau digantikan lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagian sahabat ada riwayat Abbas, ada riwayat Sina Umar, ada riwayat Sina Abu Bakar ketika turun surat ini nangis. Nangis, ditanya kenapa nangis? Ya ini kabar kematian Rasulullah. Kalau udah nggak ada tugas lagi ya udah berarti sudah selesai. Tugas kenabian daripada itu berarti kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Fathu Makkah ini kunci kemenangan Islam memang di kuasanya kota Mekah. Asalnya ada dua kelompok besar yaitu Banu Bakar dan Khuza'ah. Ini selalu bertikai ini. Banu Bakar dan Khuza'ah ini. Banu Bakar ini dibengi oleh orang-orang musyrikin. Khuza'ah dibekengi oleh Nabi. Ketika perjanjian Hudaybiyah mereka terjadi satu perjanjian yang eh, apa untuk tidak ter, eh, semua yang dalam bekengan atau perlindungan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu tidak boleh diambil alih oleh orang Islam. Demikian juga yang dalam bekengan orang Islam. Akhirnya terjadilah pengkhianatan, ternyata Bani Bakar ini membunuh Bani Khuza'ah. Khuza'ah Ketika itu terjadi, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta tolong. Kata Nabi, la nusirtu in lam ansurkum. Aku tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan kalau nggak menolong kamu. Langsung Rasulullah memerintahkan untuk siap-siap berangkat ke kota Mekah ini sebab Fathu Makkah ini. Abu Sufyan ketika melihat sudah terjadi pengkhianatan begitu, wah ini bahaya ini. Kita mau buat perjanjian baru lagi. Hah, kita mau berbuat perjanjian lagi, lagi nyusul ke kota Madinah Abu Sufyan. Sampai ada di kota Madinah, Abu Sufyan mengusulkan kita buat perjanjian baru lagi aja Muhammad. Ini kesalahan kita, kita buat perjalanan lagi, kita gak akan mengulangi lagi. Rasulullah menolak. nggak bisa. Kompakkan berangkat. Alhasil ringkas cerita di situ. Sampai terkumpul 10 ribu kaum muslimin dari penduduk dari segala suku Arab. Malah ada yang nyatakan 12 ribu. Abbas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah melihat ini bahaya ini. Kalau memang orang-orang Gures tidak menyerah, ini bahaya. Bisa habis dah cerita Gures ini. Ada di kota Mekah. Maka Abbas bin Abdul Muttalib ini ingin menyadarkan mereka. Kok nggak taunya si Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam dan Budal bin Warqa ini waktu itu lagi apa ya, tajassas, lagi memata-matai, neliti kekuatan yang dibawa oleh Rasulullah untuk ke kota Mekah ini. Dan Nabi merintahkan tuh strategi Rasulullah. Setiap orang harus menghidupkan obor. Sepuluh ribu semuanya menghidupkan obor. Sepuluh ribu menghidupkan obor. Ngelihat begitu, gemeter ini. Waduh, nggak mungkin akan kita bisa tangani. Akhirnya ketemu dengan Abbas, paman Rasulullah, Abu Sufyan. Ayo ikut sama aku. Menghadap sama Rasulullah ikut dibonceng dua temannya pulang dibonceng keliling satu persatu kelihatan fulan kelihatan fulan sampai ketemu Sina Umar loh ya aduh Allah musuh Allah ini di sini ala kulli hal kata dia kita nggak usah pernah nggak usah nyerang dah kita habisi ya dari sini mau izin sama Rasulullah Wah, akhirnya sama Abbas pembung dorong ini Sayyidina Umar cepat-cepat dibawa menghadap Rasulullah Enggak tahunya Sayyidina Umar nyusul ya Rasul Alhamdulillah Allah sudah sediakan untuk kita ini musuh ini izinkan anak untuk menebas Umar Gak begitu kata dia udah sekarang biar dibawa sama Abbas nanti nggak usah ikut-ikut gitu. akhirnya sama Abbas huh? Abbas paman Rasulullah ini ngasih masukan dengan Nabi, "Ya Rasul, ini Abu Sufyan orang dihormati dan dia senang untuk dibanggakan. Coba dikasih porsi ya Rasul." Udah, esok harinya rupanya Abbas Abbas si Abu Sufyan nggak punya kekuatan lagi. Masuk Islam dah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abbas masuk Islam baru Rasulullah ngasih bersih. Gimana ya Rasul? Apakah akan habis semuanya orang Quraisy yang ada di kota Makkah? Gimana cara penyelesaiannya? Kami tidak mau perang kata Rasul. Kami di sini bukan untuk perang. Malah Sa'ad bin Ubadah dia pernah mengatakan, "Ya Abu Sufyan, Hada yaumul malhamah. Ini hari perang bu Sufyan, habis-habisan. Kata Nabi, hada yaumul marhamah. Ini adalah hari rahmat. Kata Ini adalah hari rahmat. Seakan-akan Sa'ab bin Ubadah menyatakan ini hari jatuhnya orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah menyatakan tidak, ini adalah hari rahmat wa annallaha yu'izzu Quraisyan dan Allah sekarang memuliakan orang Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan man dar Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Dah penduduk kota Mekah sampaikan kepada mereka siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman Siapa yang masuk masjid aman dan siapa yang masuk rumahnya dikunci aman. Yang di tengah jalan habis. Muhammad Mas Abu Sufyan pulang kasih tahu, "Eh, yang masuk rumahku aman." Masuk rumahmu enggak mungkin semuanya akan muat. Kif, enggak. Diteruskan ada yang masuk masjid aman, yang masuk rumahnya sendiri aman semuanya. Akhirnya mereka betul-betul terkuasai kecuali ada beberapa orang mereka harus dibunuh walaupun bi astaril Ka'bah walaupun ada dia bernaung ada di Ka'bah diperintahkan Nabi untuk dibunuh udah ini penyakit nggak bisa diobati ini harus dihabisi kemudian setelah terjadi itu semuanya dan Rasulullah sering cerita sampai menghancurkan segala berhala di sekitar eh, Ka'bah. Beliau masuk ada di Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy sudah enggak punya hati dah. Wah, habis dah kita. Eh, masalah mah sudah kita ini. Mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan seperti orang-orang tawanan. Kemudian Nabi menyatakan, Mata anni fa'ilun bikum?" Yang kamu lihat sekarang kira-kira apa yang aku akan kerjakan? Inti yang pernah melempar anak, yang pernah nyaci anak, yang ngejar-ngejar anak mau membunuh waktu sebelum hijrah. Mata anni fa'ilun bikum? Sekarang apa yang aku aku lakukan kira-kira? Yang kamu ketahui apa kira-kira? khairan kata dia. Kami melihat kamu akan berbuat baik. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Inti masyaallah Abu khair, inti abah inti baik, inti baik di turunan orang baik Muhammad. Rasulullah SAW menyatakan idhabu fa antumut talaqa. Udah sekarang kamu bebas. Kamu saya nyatakan bebas. Sudah, kamu bebas hidup seperti biasa. Akhirnya mereka semakin eh, bagaimana melihat kondisi setelah masuk Islam ternyata mereka diperlakukan biasa, tidak dikucilkan. Yang terhormat tetap terhormat. Malah harta rampasan semuanya kan tadi itu kepada pemimpin-pemimpin Arab saat itu dikasih bagian yang luar biasa. Ada yang dikasih 100 onta. Hmm? Begitu banyak Rasulullah bermurah memberikan hal yang demikian itu. Jadi Islam itu tidak menjatuhkan kehormatan. Malah dalam hadis Rasulullah bersabda khiyaruhum fil Islam khiyarum fil jahiliyah idafaquhu orang-orang yang mulia dalam masa Islam itu adalah orang-orang yang dahulu mulia dalam masa jahiliyah dengan catatan mereka punya ilmu tetap diangkat derajatnya oleh Allah jadi raja Hindu kalau masuk Islam dia tetap jadi raja raja Kristen kalau masuk Islam Orang terhormat, orang nomor satu, ya dijadikan nomor satu. Jadi Islam itu tidak menjatuhkan, tidak. Tapi tidak mau dinistai Tuhan. Dinistai itu agama, itu Islam. Hmm? Sallallahu alaihi wasallam. Eh, dalam ayat ini juga perlu kesabaran untuk mendapatkan nasr. Eh, jadi nggak langsung datang masalah, datang bantuan Allah, tanpa ada satu usaha. Nabi Muhammad diperintahkan usaha kok. 10 tahun diganya habis 13 tahun diganya nggak bisa-bisa dari kota Mekah. Setelah itu hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah 10 tahun eh, apa 10 eh, tahun ya, 9 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun setelah hijrah masuk ke 9 baru di situ ada Fatah Mekah Ah, dan di situ berbondong-bondonglah umat Islam masuk. Ya perlu usaha, inti jangan minta spontanitas. Huh? Wa anna wa annal faraj ma'as sabr kata Rasulullah. Bantuan Allah itu wa annan nasr ma'as sabr, bantuan Allah itu bersama kesabaran. Enggak sabar ya enggak akan dapat bantuan Tuhan. Sampai di antara mereka itu tanya, "Mata Nasrullah, kapan bantuan Allah?" Katanya dibantu kita. "Mata Nasrullah." Maka Allah tetap menjanjikan, "Ala inna nasrullahi qarib." Entar lagi pasti akan datang Nasrullah. Wah, itu juga begitu dalam dakwah, dalam itu kapan kapan garib insyaallah. Yang, yang yang yang penting jangan putus asa, teruskan. Itu pasti akan datang. Kemudian kalau sudah datang Nasrullah dan Fatah dakwanya inti akan gampang. Allah akan buka hati manusia dan mereka semuanya akan diarahkan kepada kamu nantinya. Enggak perlu kamu bitaab. Cuma ketahuilah ketika sudah tamamul amr itu berarti dalalah ala intihail amr. Kalau sudah sempurna itu masalah berarti sebentar lagi akan selesai itu masalah. Udah sempurna proyeknya ya berarti udah selesai proyek itu. Habis dah selesai proyek itu. Nah kalau sudah dakwah ini sudah selesai ya berarti siap-siap dah ini sebentar lagi akan habis selesai juga dalam kehidupan dunia ini. Itulah yang dilakukan uh, yang dikabarkan oleh Allah. Kemudian bagaimana untuk kalau udah selesai, melihat sudah sempurna, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Udah ditunggu ajal Israel datang dengan memperbanyak tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Lihat bagaimana Nabi sudah selesai semuanya diperintahkan untuk bertasbih tanzihullah. Mensucikan Allah, memuji Allah, istighfar ini adalah pengajaran untuk tawaduk kepada Tuhan. Mimbab Hasan til abrar Syi'atil Mukarbin. Jangan melihat keberhasilan kamu itu adalah satu kesempurnaan. Binisbah fi haqillah dinisbatkan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak sebanding tidak sebanding dengan kemuliaan Allah dengan keagungan Allah fi azamatillah subhanahu wa ta'ala bi azamatillah itu adalah saghir indallah karena itu inti harus barengi dengan istighfar dan semua amal kebaikan kamu karena itu setiap habis salat kita dianjurkan untuk baca apa astagfirullah padahal itu tidak maksiat kan sholat astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah setiap inti ibadah dianjurkan untuk istighfar kenapa karena nilai ibadah kamu itu dibandingkan dengan keagungan Allah adalah kecil, nggak layak, nggak layak. Sama dengan kalau ngasih raja duit atau hadiah roti begitu, minta maaf raja seadanya. nggak pantas ngasih roji segini nggak pantas, minta maaf. Minta maaf masih padahal ngasih. Begitu juga kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan melihat besar minta maaf sama Allah astagfirullah ya Allah minta maaf ya Allah enggak layak enggak layak salatnya kita ibadahnya kita enggak layak nabi aja diperintahkan istighfar enggak layak apalagi ibadah kita semuanya atau ada menyatakan istighfar di situ liirtiqai ar-rutab karena naiknya martabat setiap saatnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk istighfar wallahu alam